Didapati banyak dari kalangan saudara, eh, didapati sebagian saudara kita dari kalangan ini ada yang memanggil berbahaya ketika ini dalam berpegang teguh pada sunnah sangat berbahaya, sangat berbahaya. Ahli tanjir itu akan membawa kita untuk menerima hujjah. Dan kalau kita sudah menerima hujjah, maka tentunya hukumlah prinsip kita berpegang teguh dengan apa? Di atas, di atas ini akan gugur. Karena dia tidak berpegang teguh dengan dengan sunnah. Dia berpegang teguh dengan uang. Mereka membangun persaudaraan dengan uang dengan harta. Wallahu a'lam bishawab. Atau membangun persaudaraan di atas organisasi dan yang lain. Bukan di atas sunnah. Bukan di atas sunnah, maka sikap tadi sangat berbahaya. Sangat, sangat berbahaya. Boleh dikatakan sebagaimana tadi telah disebutkan, kalau dikatakan ada yang lebih berbahaya daripada khawarij, maka dikatakan dan ini lebih berbahaya lebih berbahaya daripada hizbiyah yang nyatanya ke hizbiyah karena dia ketika nyatanya dia kita tahu ini sih dihindarkan. Tapi kalau orang yang memiliki sikap temyik, dia akan mendatangkan subhatnya kepada kita bahwa dia yang kita tinggalkan itu dari kita. Dia akan menjadi dia akan menjadi ahli dia masih baik, dia masih ngaji dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya kita mengetahui oh, yang sudah lagi. Allah ada di antara tokoh-tokoh Mumayyid di negeri kita ini ya tentunya dulu karena Durban, Jumuti, Jumuti dari ya. Nah, Abdul Muti Milani lantas sebagian yang tidak kita sebutkan namanya bukan karena tidak mau menyebut namanya tapi kebanyakan nantinya nah hanya sekedar kita menyebut namanya di sini dan juga takut nanti menjadi terkenal Baik yang sebagian dari enam Ma'at apa sebagian dari Kol yaitu dari Ma'at branding mana ya. dan dari Makassar uh, dari eh, yang bersama Superman dari tangan buatnya dan aktifnya dan yang juga di Jakarta dan di beberapa tempat yang lain pokok-pokok tadi yang disebut dengan orang-orang MLM tadi Allahu a'lam bishawab. Kalau hizbi, hizbi. Hizbi jawab, Bin Abdad, nah. Siapa lagi? Ada yang bisa mengitungnya? Banyak. Firanda, Al-Musri, dan lain-lain Batu salam itu bukan Umayyun itu Hizbiyun. Tapi orang-orang yang disebutkan dari Umayyun karena mereka mengaku berada di tengah-tengah kita lagi, tapi mereka mengajak kepada kepada dia. Wallahu a'lam bishawab.